محمد رسول الله وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعاذني الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya, meminta perlindungan kepadanya dari keburukan jiwa-jiwa kita. Demikian juga dari keburukan amal perbuatan kita. Kita memohon pengampunan kepadanya. saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berislam dan juga berfirman ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wahai segenap manusia bertakwalah kalian kepada Rabb yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu kemudian menciptakan dari jiwa tersebut pasangannya, kemudian menyebarkan banyak dari keturunan keduanya dari kalangan pria dan juga wanita. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian senantiasa memohon kepadanya dan juga menyambung hubungan kekerabatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kalian dan juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang benar yuslih lakum a'malakum niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal perbuatan kalian wa yaghfir lakum dzunubakum dan juga akan mengampuni dosa-dosa kalian wa may yuti'illaha war rasul wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima dan barang siapa yang patuh kepada Allah dan juga Rasulnya maka dia telah meraih kemenangan dengan kemenangan yang besar Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru dalam agama dan setiap perkara yang baru tersebut adalah suatu kebid'ahan dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan dan setiap kesesatan adalah tempatnya di dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi saya dan juga melindungi kalian dari api neraka demikian juga dari segala amal perbuatan ucapan yang bisa menyampaikan kepada api neraka. أيها الناس عباد الله إن حديثنا في هذه المحاضرة عن عبادة جليلة وعبادة عظيمة Wahai saudara-saudaraku yang mulia, sesungguhnya pembicaraan kita pada muhadarah ceramah kali ini berkaitan tentang suatu ibadah yang sangatlah agung, satu ibadah yang sangatlah mulia. وهذه العباده الجليله والعظيمه تعود المرأة على خشية رب العالمين subhanahu wa ta'ala في السر والعلن Yang dimana ibadah yang agung dan mulia ini adalah suatu ibadah yang akan melatih seseorang untuk terus tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. وهذه العبادة العظيمة الجليلة تعين العبد على كسر حدة شهوته Dan ibadah yang agung dan mulia ini dapat membantu seorang hamba untuk menumpulkan tajamnya syahwat yang ada pada dirinya. وهذه العبادة العظيمة الجليلة تربي النفوس على الرحمة والشفقة Dan ibadah yang agung dan mulia ini juga akan mengantarkan jiwa atau akan melatih satu jiwa yang melakukannya kepada sayang menyayangi dan berlemah lembut. وهذه العبادة العظيمة الجليلة ينال بها العبد مقامات كريمة عند رب العالمين عز وجل Dan ibadah yang agung dan mulia ini dengannya seorang hamba bisa meraih kedudukan yang agung di sisi Allah Rabbul Alamin. ويحظى بمنازل رفيعة عند رب العالمين سبحانه وتعالى Demikian juga dia akan bisa meraih kedudukan yang sangatlah tinggi di sisi Allah Jalla wa Ala. هذه العبادة هي عبادة الصيام ibadah ini adalah ibadah berpuasa عبادة التقرب إلى الرحمن سبحانه وتعالى بترك الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات لوجه الرحمن ibadah yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Ar-Rahman dengan cara meninggalkan makan, minum, berhubungan suami istri dan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasanya. Dengannya dia bisa mendapatkan dirinya kepada Ar-Rahman. أيها الناس عباد الله إن الصيام عبادة عظيمة وعبادة جليلة Wahai segenap manusia hamba-hamba Allah, sesungguhnya berpuasa adalah suatu ibadah yang sangatlah agung lagi mulia. تؤثر هذه العبادة في الجوارح الظاهرة والباطنة Yang dimana ibadah ini sangatlah berpengaruh terhadap anggota tubuh seorang hamba baik secara lahir ataupun batin. وتحمي العبد من الوقوع في الذنوب والمعاصي ومن طريق النار Dan juga ibadah tersebut bisa menghalangi seorang hamba dari segala jalan-jalan kepada kemaksiatan dan juga dosa dan menghalanginya dari jalan menuju neraka. أيها الناس عباد الله إن عبادة الصيام شعار الأبرار Wahai segenap manusia hamba-hamba Allah, Sesungguhnya ibadah berpuasa ini adalah ciri khas atau suatu syiar tanda-tanda orang-orang yang baik. ولذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا اجتهد لقوم في الدعاء قال جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار dan telah sabit sah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam penamaan mereka sebagai orang-orang yang baik. Apabila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersungguh-sungguh dalam mendoakan seseorang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ja'alallahu lakum ja'alallahu alaikum salata qaumin abrar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi kalian bagian dari doa salat doa orang-orang yang baik laisu bi athamatin wala fujjar mereka itu bukanlah para penjahat, penjahat dan juga para pendosa yaqumuna laila wa yasumuna nahar sifat mereka adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat malam dan juga berpuasa pada waktu siang والحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين hadits ini adalah hadits yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan hadis tersebut tercantum dalam sahih musnad mimma laisa fi sahihain fasiyamu junnatul muttaqin puasa itu adalah tameng bagi orang-orang yang bertakwa wa aidan lijamu awliyaillahi subhanahu wa ta'ala al-mu'minin al-mutaqarribin demikian juga adalah suatu pertahanan bagi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa lagi beriman wa fadailuhu kathiratun wa mazayahu azimah Keutamaan-keutamaannya sangatlah banyak, keistimewaannya juga dengan sangatlah agung. وسنذكر في هذه المحاضرة بإذن الله جل وعلا أولا بعض فضائل الصيام Dan pada muhadarah kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya akan menyebutkan sebagian dari keutamaan berpuasa. ثانيا اجتهاد الصحابة في عبادة الصيام Bagian kedua akan menyebutkan tentang kesungguhan para sahabat dalam melaksanakan ibadah puasa. Thalithan targhib syariati fi ibadat siyam. Bagian ketiga targhib anjuran syariat ini untuk melaksanakan ibadah puasa. Wahathu al-ibad ala as-siyam siyam siyamin nafilati wal ikthar minh. Demikian juga motivasi bagi setiap hamba untuk senantiasa memperbanyak ibadah puasanya baik yang nafilah ataupun yang wajib. Wa idza zada al-waqtu fa 'inda idzin natatarraqu ila ma yata'allaqu bi يتعلق Ramadan. Kalau lah waktu masih ada, kita akan masuk pada pembahasan puasa yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Fa فنقول وبالله التوفيق أيها الناس عباد الله إن فضائل الصيام كثيرة وعديدة جدا سنذكر منها عشر فضائل في هذا المقام Maka kami katakan dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufiknya. Maka wahai hamba-hamba Allah, segenap manusia bahwa sesungguhnya ibadah puasa adalah satu ibadah yang sangatlah agung dan mulia, memiliki banyak faedah dan juga keutamaan. Yang kita akan menyebutkan 10 darinya pada kesempatan kali ini. ففي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به dalam sahihain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda Allah azza wa jalla berfirman kullu amal ibni adam lah illa siyam setiap amalan perbuatan ibnu adam manusia itu hanya untuknya sendiri kecuali puasa fa innahu li karena sesungguhnya puasa itu bagiku kata Allah Subhanahu wa taala wa ana ajzi'u bih dan saya niscaya mesti akan memberikan balasan qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as siyam junnah ay wiqayah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda as siyam junnah puasa itu adalah satu tameng qala fa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila faida kana yaumus siyami ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Apabila pada hari puasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah dia melakukan rafat dan juga janganlah dia yaskhab berteriak-teriak. قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم Fa'in qat fa'in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim inni shaim. Apabila ada seorang yang mengganggunya, menyakitinya, maka hendaknya dia menyatakan sesungguhnya saya adalah seorang yang berpuasa, sesungguhnya saya adalah seorang yang berpuasa. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi la khalufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk." Sesungguhnya demi jiwa yang berada demi jiwa yang berada demi jiwa walladzi nafsi biyadi demi jiwaku yang taib demi zat yang jiwaku berada di tangannya sungguh bau mulut seorang yang berpuasa itu jauh lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding- dibandingkan minyak wangi misik قال وللصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره حين فطره يفرح بفطره وعند لقائه بربه يفرح بصومه Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lisaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri. Dia berbahagia tatkala dia berbuka, yaitu dia berbahagia tat- dengan buk- berbukanya orang tersebut. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yafrahu bi siyami dan kebahagiaan tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia membanggakan dan bahagia dengan puasanya tersebut. واذا تاملنا اخوان الكرام هذا الحديث النبوي العظيم وجدنا به فوائد كثيره من ثمرات الصيام ومنها اربع فوائد Apabila kita memperhatikan hadis ini, wahai hamba-hamba Allah yang mulia, maka kita akan mendapatkan bahwa dalam hadis yang agung ini mengandung banyaklah faidah dan diantaranya buah-buah hasil yang bisa didapatkan bagi orang yang berpuasa diantaranya ada empat. فمن فضائل الصيام في هذا الحديث ان الاجر فيه من الرب عز وجل بغير حساب di antara faedah hadis ini bagi orang yang berpuasa bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa terhitung. faqad thabata aidan 'inda al-imam al-bukhari fi riwayah qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم dan telah datang dalam hadits yang sahih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kullu amal ibni adam yudha'afu ila yudha'afu ila asyari hasanat bahwa sesungguhnya pahala setiap anak Adam yaitu manusia akan digandakan sebanyak 10 kali lipat sampai 700 illa siyam kecuali pahala puasa. Ala illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u ta'amahu wa shahwatahu min ajli. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda illa illa saum kecuali puasa fa innahu li dikarenakan puasa tersebut itu hanya untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Fa ana ajzi bihi Maka sungguh saya niscaya mesti akan memberikan balasan terhadap orang tersebut. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia sengaja meninggalkan makan minumnya, hawa nafsunya dikarenakanku. الفضيلة الثانية أنه جنة ووقاية من النار Faedah yang kedua bahwa sesungguhnya puasa tersebut adalah suatu tameng dan juga penghalang yang menghalangi seseorang dari api neraka. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند الامام احمد في الصحيح المسند عن عثمان ابن ابي العاص رضي الله تعالى عنه انه قال dan telah sah dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hammal rahimahullah dari sahabat Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Qala as-siyamu جنة minan nar كجنة أحدكم من القتال Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda as-siyamu junnatu minan nar sesungguhnya puasa itu adalah bagaikan perisai dari api neraka kajunnati ahadikum minal qital sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian untuk menempis peperangan فالصيام جنة في هذه الدنيا فيكسر شهوة العبد عن المعاصي والمنكرات maka puasa itu adalah satu perisai satu tameng yang dengannya seorang hamba bisa mematahkan syahwatnya yang dimana syahwat tersebut bisa mengantarkannya kepada kemaksiatan dan juga dosa ويكون سببا وعونا لحفظ جوارحه وحفظ فرجه sehingga hal tersebut merupakan satu sebab orang tersebut bisa menjaga anggota tubuhnya dan juga kemaluannya ويوم القيامة يكون وقاية له من النار dan di hari kiamat hal tersebut akan menjadi penghalang baginya dari api neraka الفضيلة الثالثة في ذلكم الحديث أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والخلوف هي الرائحة المنبثقة من جوف الإنسان التي تظهر من فيه فائدة yang ketiga dalam yang terkandung dalam hadith yang kita sebutkan pertama kali adalah bau mulut atau hawa yang keluar dari seorang yang berpuasa itu adalah jauh lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bau mulut dibandingkan bau, minyak wangi misik dan khaluf dalam hadis tersebut yang dimaksud adalah suatu hawa yang keluar dari perut seorang yang berpuasa munculnya dari arah mulutnya وهذه الرائحة في الغالب أنها تكون كريهة بالنسبة للصائم لكن النبي عليه الصلاه والسلام يقسم بالله عز وجل برب العالمين ان هذه الرائحه المنبثقه من العابد الصائم اطيب عند الله من ريح المسك dan tentunya bau yang seperti ini adalah suatu bau yang tidak sedap bagi apabila ditinjau bagi orang yang berpuasa tersebut akan tapi nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin bahwa sesungguhnya la la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau-bau mulut yang keluar dari orang yang berpuasa tersebut jauh lebih harum dibandingkan minyak wangi misik di sisi Allah. مما يدل على عظم مقام الصائم وكرمه على رب العالمين Ini mana hal ini menunjukkan bahwa agungnya pahala puasa dan orang yang berpuasa dan mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. وقد ثبت عند الامام احمد عن الحارث الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله عليه الصلاه والسلام حث ورغب في الصيام dan telah sah dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari sahabat Al-Harith al ashari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam memberikan motivasi dan juga anjuran untuk berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa amurukum bis-siyam فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة أي في جماعة من الناس Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda wa amurukum bisyam fa inna mathalu dzalika kamathali rajulin fi isabah karena saya sesungguhnya saya memerintahkan kalian untuk berpuasa dikarenakan perumpamaan orang yang berpuasa adalah perumpamaan seorang yang berada di tengah-tengah kumpulan manusia. معه صرة فيها مسك كلهم yu'jibuhum rihuha. Dia memiliki satu kantongan yang di dalamnya terdapat minyak misik. Seluruhnya kulluhum yu'jibuha. Seluruhnya merasa kagum dengan misik tersebut. Qala wa inna riha sa'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna riha sa'im atyabu 'inda Allah min rihil misk." Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa jauh lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan minyak misik. الفضيلة الرابعة من فضائل الصيام حصول الفرحة العظيمة في الدنيا والآخرة Faedah yang keempat yang disebutkan dalam hadis dari faedah yang ber- orang-orang yang berpuasa adalah dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. فيفرح في الدنيا أنه كان ممنوعا تقربا لله جل وعلا من الطعام والشراب وسائر المفطرات ثم عند الفطر أبيح له ذلك الممنوع Dia berbahagia di dalam kehidupan dunianya dikarenakan dia adalah seorang yang terlarang, melarang dirinya, menahan dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan dirinya dari makan, dari minum, dari syahwatnya. Kemudian begitu datang waktu berbukanya, dia pun berbahagia dikarenakan hal yang terlarang tersebut boleh bagi dirinya. ويفرح أيضا أن الله عز وجل وفقه وأعانه فأتم هذه العبادة حتى جاء وقت الإفطار Dan juga dia juga berbahagia dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik baginya sehingga dia bisa melaksanakan ibadah tersebut dan juga memberikan bantuan baginya sehingga dia bisa menyelesaikan ibadah puasa tersebut sampai datang waktu berbuka. Hadhihi farhatu al-ula wa hiya farhatun 'inda fitrihi dunya. Inilah kebahagiaan yang pertama yaitu kebahagiaan tatkala dia berbuka dalam kehidupan dunia. farhatu al-farhatu yawm al-qiyamah. Adapun kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan yang didapatkan di hari kiamat وهي الفرحة عند لقائه بربه عز وجل yaitu kebahagiaannya tatkala dia berjumpa dengan Rabbnya Azza wa Jalla. لما يرى مما أعده الله عز وجل لعباده الصائمين من الثواب العظيم disebabkan apa yang telah dia saksikan dari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sajikan dan persiapkan bagi hamba-hambanya yang berpuasa. إن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم إنما يوفى الصابرون ajrahum بغير hisab. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam al إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير ajrahum hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahala balasan bagi mereka tanpa adanya perhitungan. Qala ba'd ahli tafsir, "As-sabirun hum as-saimun." Berkata sebagian dari ahli tafsir, "As-sabirun" orang yang bersabar dalam ayat ini adalah orang-orang yang berpuasa. وهذا يسمى تفسير بالمثال أي كالصائمين Dan penafsiran seperti ini mereka sebutkan dengan penafsiran dengan misal sebagai وذلك contoh yaitu bagaikan orang yang berpuasa. وذلك أن الصائم جمع أنواع الصبر الثلاثة Yang demikian itu dikarenakan orang yang berpuasa dia telah mengumpulkan pada dirinya tiga jenis kesabaran. فهو صابر على طاعة الله عز وجل maka dia adalah seorang yang bersabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wasabirun an ma'siyatillahi fala yaqa' fi al-iftar. Dan dia juga bersabar untuk menahan dirinya tidak terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Dia menahan dirinya untuk tidak berbuka. Wala yufsidu ibadat siyam. Dan dia juga bersabar untuk tidak merusaki ibadah puasa tersebut. Wasabirun ala qada'illahi wa qadarih. Fima yusibu sa'ima min wahanin وتعب وضعف وإعياء Dan dia juga adalah seorang yang bersabar terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dan takdirkan bagi apa bagi yang menimpa orang yang berpuasa, baik itu merasa lemas, loyo, capek dan juga berat. فلما اجتمع في الصائم أنواع الصبر الثلاثة قال بعض أهل التفسير الصائمون في هذه الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قالوا الصائمون الصائمون Maka tatkala orang yang berpuasa adalah orang yang mengumpulkan tiga jenis bentuk kesabaran, sebagaimana kita sebutkan tadi, maka ahlu tafsir menyatakan bahwa yang dimaksudkan dalam ayat ini innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa adanya perhitungan tanpa adanya bilangan pahala tersebut yaitu tanpa terbatas mereka mengatakan orang yang bersabar tersebut adalah orang-orang yang berpuasa orang-orang yang berpuasa ayuhan nasu ibadallah inna min fadail siyam khamisan annahu la nadhira lahu wa mithla lah wahai hamba-hamba Allah di antara faedah berpuasa bahwa sesungguhnya berpuasa tersebut adalah suatu ibadah yang tiada yang tiada yang sebanding dengannya dan tiada yang serupa dengannya. وذلك لعظيم أجره وكبير ثوابه. Yang demikian itu dikarenakan agungnya pahala dan banyaknya pahalanya. فقد جاء أبو أمامة رضي الله تعالى عنه كما في مسند الإمام أحمد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة dan sungguh telah datang dalam musnad Imam Ahmad bin Hambal dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya dia datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Wahai Rasulullah, beritahukanlah saya akan satu amalan, apabila saya melakukannya maka saya akan masuk ke dalam surga. Faqala an-nabiyul karim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, عليك بالصوم فإنه لا مثل له Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan kepadanya, "Alaika bis-shaum, fa innahu la mithlalah." Maka wajib hendaknya engkau berantusias untuk melaksanakan puasa dikarenakan tiada yang sebanding dengannya. فكان أبو أمامة رضي الله تعالى عنه يحرص على عبادة الصوم الذي لا مثل له. Maka dahulu Abu Umamah radhiyallahu anhu adalah seorang yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah puasa yang tiada yang sebanding dengannya. وكان يحث أهله على الصوم ويحث أهل بيته على الصوم dan beliau dahulu kala juga memberikan anjuran kepada memberikan anjuran kepada istrinya dan juga memberikan anjuran kepada keluarganya untuk berpuasa. فكانوا كثيري الصيام maka mereka sekeluarga adalah orang-orang yang banyak berpuasa. وكان لا يوقد في بيتهم نار إلا إذا نزل عليهم ضيف dan dahulu tidaklah menyala kompor di rumahnya di waktu siang hari kecuali apabila datang seorang tamu أي نار في نهار من أجل الغداء والطعام la yakunu hadha illa 'inda nuzuli dhaif yaitu tidak menyala kompor mereka atau api tidak menyala di rumah mereka di waktu siang hari kecuali apabila datang tamu untuk menjamu tamu tersebut thumma inna aba umamah radhiyallahu taala anhu jaa ila an-nabiy alaihi salatu wasalam marratan thaniyah maka kemudian Abu Umamah radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk yang kedua kalinya فقال يا رسول الله اني كنت قد جئت اليك فقلت دلني على عمل يدخلني الجنه وفي روايه ينفعني الله به فقلت عليك بالصوم فانه لا مثل له قال يا رسول الله وعسى الله عز وجل ان يكون قد نفعني بذلك Maka Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ka fil mar'atil ula." Wahai Rasulullah, dahulu pada kali yang pertama saya telah mendatangimu. Saya bertanya kepada Abu tentang suatu amalan yang apabila saya mengamalkannya itu khulunil jannah wa fi riwayah yang yanfa'ani Allahu bih. Yang dengan apabila saya mengamalkannya, maka Allah akan memasukkanku dalam surga. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bagi diriku manfaat dan berguna bagi diriku. Maka Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, mudah-mudahan apa yang saya telah lakukan ini Allah Subhanahu wa taala kemudian engkau mengatakan alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah. Berantusiaslah untuk melaksanakan puasa dikarenakan tiada tiada yang sebanding dengannya. Maka saya telah melakukannya dan saya sungguh sangat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah telah mendatangkan kemanfaatan bagi diriku. ثم قال رضي الله تعالى عنه يا نبي الله والآن دلني على عمل أي آخر ينفعني الله به Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Wahai Rasulullah, beritahukanlah saya tentang satu amalan yaitu amalan yang selain dari berpuasa Faqala- yang fa'una Allahu bih yang dimana Allah bisa mendatangkan manfaat bagiku dengan amalan tersebut فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة أخرى عليك بالصوم فإنه لا مثل له Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepadanya untuk kali yang berikutnya, alaika bisawm fa innahu la mitlalah. Antusiaslah untuk melaksanakan puasa dikarenakan tiada yang sebanding dengannya. أيها الناس عباد الله إن من فضائل الصيام سادسا أن صوم يوم واحد لوجه الله عز وجل يبعد وجه الصائم عن النار سبعين خريفا فلا يدخل النار Wahai hamba-hamba Allah, segenap manusia, di antara faedah berpuasa yang keenam adalah berpuasa satu hari saja dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang sehari tersebut akan menjauhkan wajah hamba itu dari api neraka selama 70 musim. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا أي مسافة سبعين سنة عن نار جهنم telah datang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda man sama yauman fi sabilillah ba'adahu Allahu bainahu wa baina jahannam sab'ina kharifa bidzalikal yaum sab'ina kharifa barang siapa yang berpuasa sehari saja fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menjauhkan dirinya dan juga dengan api neraka jahanam dengan hari tersebut dengan sehari tersebut selama 70 musim yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang tersebut dan api neraka selama perjalanan 70 tahun هذا في من صام يوما واحدا في سبيل الله ini pahala yang dipersiapkan bagi mereka yang berpuasa sehari saja fi sabilillah فكيف بمن يصوم الايام الكثيره في سبيل الله عز وجل maka bagaimanakah kiranya terhadap seorang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala berhari-hari وبعض أهل العلم قال المراد في سبيل الله أي عند الجهاد في سبيل الله Sebagian dari kalangan ahlul ilmi menyatakan bahwa yang dimaksud fi sabilillah adalah tatkala berjuang berjihad di jalan Allah. ومنهم من قال في سبيل الله بمعنى لوجه الله خالصا يطلب مرضاة الله. dan di antara mereka ada yang menyatakan bahwa fi sabilillah maksudnya adalah lillahi dia berpuasa karena Allah ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas ibadallah, inna min fadail as-siyam annahu min al-ibadat al-kaffarat lis-sayyi'at. Wahai segenap manusia, hamba-hamba Allah, di antara keutamaan ibadah berpuasa bahwa sesungguhnya puasa tersebut adalah penggugur dosa-dosa dan juga penggugur kesalahan. والله جل وعلا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات عز وجل wa Jalla berfirman innal hasanati yudhibna sayyiat sesungguhnya amal perbuatan baik itu akan menghilangkan dosa-dosa وثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصيام والصلاة والصدقة wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'an munkar. Telah datang dalam sahihain dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Sesungguhnya fitnah yaitu dosa seorang yang terhubung dengan keluarganya, hartanya dan juga istrinya tukafiruhu siyam was salatu was zakah. Siyam was salatu was zakah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar akan digugurkan, akan dihapuskan dengan puasanya, salatnya, zakatnya, demikian juga amr bil ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. أيها الناس عباد الله إن من فضائل الصيام ثامنا أن الله جل وعلا أعد لأهله بابا عظيما في الجنة إلى الجنة واسمه باب الريان Wahai hamba-hamba Allah, Sesungguhnya di antara keutamaan puasa yang kedelapan adalah Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasa satu pintu di surga dan mengarah dan memasukkan mereka ke dalam surga. Pintu itu disebut dengan pintu Ar-Rayyan. War-Rayyan ala wazni fa'lan ay kathiru ar-ray. Dan Rayyan ini sesuai dengan timbangan dari fa'al, artinya kathirur ray, banyak dahaganya. سمي بذلك جزاء وتبشيرا لعباد الله الصائمين الذين كانوا في الدنيا ظمآنين وعطشانين Yang demikian itu, taib, Rayyan yang sangatlah puas dari meminum air. Nah, Pintu tersebut dinamakan sebagai pintu Rayyan sebagai bentuk balasan dan juga kabar gembira kepada hamba-hambanya yang senantiasa berpuasa, banyak dahaga dan senantiasa kelaparan. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون dan di antara hadis yang menunjukkan akan kebenaran hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dalam sahihain dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu shaimun." Sesungguhnya di dalam surga, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu, namanya adalah Ar-Rayyan, yang memasukinya adalah orang-orang yang berpuasa. Qala la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Nabi mengatakan la yadkhulu ahadun min la yadkhulu ahadun minhu ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang akan masuk dari pintu tersebut ke dalam surga selain mereka. فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل غيرهم Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul ghairuhum. Maka apabila mereka telah masuk dalam dari pintu tersebut, pintu itu akan ditutup sehingga tiada seorang pun yang bisa masuk ke surga melalui pintu itu. والمراد بالصائمين ها هنا هم الذين يكثرون من عباده الصيام Yang dimaksud dengan orang-orang yang berpuasa di sini yaitu orang-orang yang senantiasa banyak berpuasa. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لما حدث عن الجنه اخبر ان لها ابوابا وان من ابوابها اسمه الريان Hadis yang kedua, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim. Tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menceritakan kepada kita tentang keberadaan surga dan di antara pintu-pintu surga ada satu pintu yang disebut dengan Babur Rayyan. فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه ومن كان من باب من اهل الصيام دعي من باب الريان Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faman kana min ahli salati du'iya min babis salah." Barang siapa yang orang senantiasa menjaga salatnya, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Barang siapa orang-orang yang senantiasa menjaga puasanya, maka dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. قال ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babil sadaqah." Barang siapa dia adalah seorang yang senantiasa bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu untuk masuk ke dalam surga dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang senantiasa berjihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. ولما قال ابو بكر يا رسول الله والله ما على احد من ضروره أن يدعى من تلك الأبواب ولكن هل يدعى من هذه الأبواب كلها أحد يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم وأرجو أن تكون منهم Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, memang pasti bahkan mesti setiap orang akan dipanggil dari pintu-pintu tersebut. Akan akan tetapi adakah seorang hamba yang akan dipanggil dari seluruh pintu-pintu tersebut? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iya dan saya mengharapkan engkau adalah orang tersebut. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يوما من اصبح منكم اليوم صائما فقال ابو بكر انا يا رسول الله Dan telah datang dalam Sahih Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man as berkata kepada para sahabatnya, man asbaha minkum saiman. Siapakah di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, saya wahai Rasulullah. قال من اطعم منكم اليوم مسكينا قال ابو بكر انا يا رسول الله Kemudian beliau berkata, siapakah di antara kalian yang memberi makan orang miskin pada hari ini? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya wahai Rasulullah. قال من عاد منكم اليوم مريضا قال Abu Bakrin ana ya Rasulullah Kemudian beliau berkata, siapakah di antara kalian man ada minkum maridan? Siapakah di antara kalian telah membesuk orang yang sakit? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, saya wahai Rasulullah. Qala wa man tabi'a minkum al-yawma janazah? Qala Abu Bakr ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, siapakah di antara kalian tabi'a minkum al-janazah? yang telah mengantarkan jenazah maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan saya wahai Rasulullah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah Kemudian Nabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi Wasallam bersabda, tidaklah perkara-perkara tersebut berkumpul pada seorang hamba itu dalam satu hari illa dakhala al jannah kecuali dia niscaya mesti akan masuk ke dalam surga. Ay bihi fi yawmin Yaitu perkara-perkara tersebut berkumpul pada orang tersebut dalam sehari. لأن ذلك يدل على كثرة أعماله وطاعاته وقرباته لرب العالمين Yang demikian itu menunjukkan akan banyaknya amalan-amalan perbuatannya dan juga takarrub pendekatan dirinya kepada Rabbul Alamin. فهو في يومه يطرق أبواب الخير جميعها Sehingga dia di hari itu bisa menebus atau bisa melaksanakan pintu-pintu, memasuki pintu-pintu kebaikan secara menyeluruh. وقد بوب ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه لهذا الحديث بابا Dan Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala telah membuatkan dalam men- menyebutkan hadis ini dalam kitab sahihnya dengan satu judul. قال باب ذكر إيجاب الله عز وجل الجنة للصائم يوما واحدا Beliau mengatakan judul tersebut bab ijabullahil jannata lima li li saim yawman wahid. Bab Allah Subhanahu wa taala mengharuskan atau mewajibkan untuk memasukkan seorang yang berpuasa ke dalam surga walaupun sehari saja. قال إذا جمع إلى ذلك عيادة المريض واتباع الجنائز والصدقة Kemudian beliau menyebut- menyebutkan melanjutkan judulnya apabila orang tersebut mengikutkan atau juga melakukan saat dia berpuasa membesuk orang yang sakit ber, bersedekah. أيها الناس عباد الله إن من فضائل الصيام إجابة دعوة الصائم Wahai segenap manusia, hamba-hamba Allah di antara keutamaan berpuasa bahwa doanya akan dikabulkan. فللصائم دعوة مستجابة Bagi orang yang berpuasa tentunya memiliki satu doa yang niscaya akan dikabulkan. وللصائم دعوة لا ترد Dan bagi orang yang berpuasa doa yang tidak akan ditolak. فقد جاء من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." tiga doa yang tidak akan tertolak. Qala saimu hatta yuftar. Beliau bersabda as-saimu hatta yuftir, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Qala wa da'watul mazlum. Wa da'watul mazlum, seruan doa orang-orang yang teraniaya. Qala wal musafir. Kemudian yang ketiga adalah al-musafir, orang yang melakukan perjalanan. Idzan falyabshir as-saimun bi istijabati da'wati rabbil alamin li da'watihim. Maka hendaknya orang-orang yang berpuasa senantiasa berbahagia bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa mereka. أيها الناس عباد الله إن من فضائل الصيام عاشرا أنه يهذب النفوس ويكسر شهوتها Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya di antara faidah puasa yang ke-10 bahwa puasa tersebut adalah yang suatu perkara yang bisa melatih, mendidik suatu jiwa dan juga mematahkan dan memotong syahwatnya. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الشباب العاجزين عن الزواج بالصيام Olehnya itu, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada para pemuda yang tidak mampu untuk menikah, hendaknya mereka berpuasa. لأنه قامع لشهوة النكاح وقاطع لشر المني Yang demikian itu dikarenakan puasa adalah suatu yang bisa meredam syahwat pernikahan dan juga bisa memutuskan banyaknya mani. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج Dalam sahihain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. قال fa innahu aghaddu lil basari Kemudian Nabi bersabda fa innahu aghaddu lil basar yang dimana hal itu adalah lebih bisa menundukkan pandangan dan juga lebih menjaga kemaluan. قال wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawm Kemudian Nabi sallallahu bersabda, "Faman lam maka siapa saja yang tidak bisa melakukan hal itu yaitu menikah, maka wajib untuk berpuasa fa innahu lahu wija, dikarenakan hal tersebut adalah satu wija pemotong. ay wiqayah azima min al-wuqu'i fi syahwat Yaitu suatu tameng yang sangatlah besar yang menghalanginya untuk terjatuh dalam syahwatnya. Ayuhan nasu ibadallah, hadhihi ba'd fadaili asiyam Wahai segala manusia, hamba-hamba Allah, ini sebagian dari keutamaan berpuasa. ولذلك كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يتسابقون في هذه الطاعة والعبادة Olehnya itu, berdasarkan keutamaan tersebutlah dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia berlomba-lomba dan bersegera untuk melaksanakan ketaatan ini. وكانوا يجتهدون غاية الاجتهاد في عبادة الصيام Dan dahulu mereka bersungguh-sungguh pada puncak kesungguhan dalam melaksanakan ibadah berpuasa. وكذلك كان السلف الصالح من الرجال والنساء dan inilah keberadaan para salafus saleh kita dari kalangan pria dan wanita وهي عبادة سهلة لكنها عظيمة الأجر dan puasa ini adalah satu ibadah yang gampang akan tapi memiliki banyak akan tapi pahalanya sangatlah agung يدعو صائم طعامه وشرابه وشهوته لله سبحانه وتعالى Yang dimana orang yang berpuasa dia meninggalkan makan minum syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. ومن طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس Dari awal mulanya, awal munculnya fajar sadik sampai terbenamnya matahari. فينال الفرحة العظيمة sehingga dia pun meraih kebahagiaan yang sangatlah besar. Wal min nari jahannam. Dan juga tameng yang agung dari api neraka. Wal bil jannah. Dan kabar gembira berupa surga. Wa Demikian juga pengampunan dosa. da'wah. Di, di, dikabulkan doanya. Wal qurba min rabb. Dan dekatnya kedudukannya dengan ar Wal fi darajatil jannah. Dan tingginya derajat tingkatannya di dalam surga. ويدخل إليها من باب الريان Dan mereka akan masuk ke dalam surga dari pintu Ar-Rayyan. فما أجملها من عبادة وما أعظمها من قربة Maka alangkah indah peribadatan tersebut dan alangkah agung keru- kerubah tersebut. فينبغي لنا إذا جميعا أيها الناس أن نتنافس في هذه الطاعة والعبادة Maka sepatutnya bagi kita seluruhnya wahai segenap manusia untuk berlomba-lomba melakukan ibadah ini. فإنها رياضة النفوس Dikarenakan ini adalah olahraga jiwa وهذه عبادة وشعار الأبرار dan ini adalah satu ibadah dan juga ciri khas orang-orang yang berbakti وهي سنة الأنبياء والمرسلين dan juga adalah metode yang ditempuh oleh para nabi dan rasul وسجية العابدين المتقربين dan suatu keunggulan keistimewaan orang-orang yang beribadah abidin فقد ثبت في الصحيحين أن نبي الله داود عليه السلام كان يحافظ على عبادة الصيام dan telah sabit sah dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim bahwasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam dahulu ada seorang yang senantiasa menjaga ibadah puasanya وكان يجتهد في هذه العبادة dan dahulu beliau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah ini وكان يواظب عليها حتى خرج من الدنيا dan beliau alaihi salatu wassalam senantiasa berkesinambungan melakukan ibadah tersebut sampai beliau meninggalkan dunia وكان يصوم أفضل الصيام dan dahulu beliau berpuasa dengan puasa yang paling afdal كان يصوم يوما ويفطر يوما dahulu beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari فخرج من الدنيا وقد صام نصف عمره beliau meninggal dunia sedangkan beliau telah puasa setengah dari umurnya ولما طلب أحد الصحابة أن يصوم أفضل من هذا الصيام قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أفضل منه Maka tatkala salah seorang sahabat meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu puasa yang lebih afdal dibandingkan puasa Nabi Daud, Nabi mengatakan, la afdal min dalik, tiada puasa yang lebih afdal dibandingkan puasa itu. وهكذا كان الأنبياء يتقربون لله جل وعلا بعبادة الصيام Dan demikianlah dahulu para nabi mereka mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah puasa. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم سيد بني ادم يكثر من عباده الصيام Dan adalah nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam panutan manusia, beliau banyak berpuasa. فجاء في الصحيحين انه كان يصوم ويصوم من الشهر حتى يظن الصحابه انه لا يفطر Dan telah datang dalam sahihain bahwa sungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpuasa, berpuasa dan terus berpuasa sampai-sampai para sahabat mengatakan dia tidak berbuka. وثبت عنه في مسلم انه كان يتحرى saum itsnain wal khamis. Dan juga telah datang dalam sahih Imam Muslim bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam betul-betul berupaya untuk melaksanakan puasa pada hari Senin dan Kamis. Wa hakadha kana ahlu baitihi alaihi salatu wassalam yahrisuna ala ibadati shiyam. Demikian juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah satu keluarga yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah puasa. وهكذا كان الصحابه الكرام يحرصون على عباده الصيام Demikian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, mereka betul-betul bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah puasa. وتقدم لنا من احوال ابي امامه وحرصه على الصيام Dan telah berlalu penyebutannya bersama kita dari hadits Abi Umamah radhiyallahu anhu yang dimana menyebutkan tentang sungguh-sungguh dan antusiasnya untuk melaksanakan puasa dia dan juga keluarganya. وكان عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين مجتهدا غايه fi ibadat siyam dan adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim bahwa beliau adalah seorang yang betul-betul rajin dan pada puncak kerajinannya dalam melaksanakan puasa hatta innahu azama ala an yasuma ad dahr kullah sampai-sampai dia antusias hendak melaksanakan puasa seumur hidupnya فيصوم الايام متواليه دون ان يفطر بينهما Sehingga dia berkeinginan untuk berpuasa hari demi hari tanpa berbuka sedikit pun. فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarangnya untuk melakukan hal itu. واوصاه ان يصوم ثلاثه ايام من كل شهر Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadanya hendaknya dia berpuasa tiga hari pada setiap bulannya. فقال اني اطيق افضل من ذلك Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ini utiku afdal min dhalik. Saya mampu melaksanakan lebih afdal dari dibandingkan tiga hari. وقال اني اجدني قويا Dan dia mengatakan, ini ajiduni qawi. Saya mendapatkan diriku ini orang yang kuat. وكان شابا رضوان الله تعالى عليه مسخرا لشبابه وطاقته في عباده ربه Dan pada saat itu beliau adalah seorang yang muda pada puncak kedewasaannya. Dia sangatlah kuat di saat-saat seperti itu. ولا زال يطلب المزيد من صيام الايام حتى قال اريد افضل من صيام نبي الله داود Dan beliau teruslah saja masih meminta untuk tambahan berpuasa kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga dia pun mengatakan ini atiku afdal min dhalik saya mampu untuk melakukan lebih afdal dibandingkan hal itu faqala an-nabi alaihi salatu la afdala min itu saya lebih mampu lebih mampu untuk melaksanakan lebih dibandingkan puasa Nabi Daud maka Nabi mengatakan la afdala min dhalik tidak ada lagi puasa yang lebih afdal dibandingkan hal itu fakana yasumu yawman wa yuftaru yawma maka beliau dahulu kala berpuasa sehari dan berbuka sehari. وخرج من الدنيا وهو محافظ على هذه العباده Dan beliau radhiyallahu anhu meninggal dunia sedangkan beliau terus ter- senantiasa menjaga ibadah tersebut. وهكذا كان بقيه الصحابه الكرام يجتهدون في عباده الصيام Demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya, mereka bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah berpuasa. جاء في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها datang dalam sahihain dari sahabat Abi Aisyah radhiyallahu anha. Qalat قالت أن حمزة ابن عمرو الأسلمي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وكان كثير الصيام هذا هو شاهد beliau berkata kana Hamzah Ibn Amr al-Aslami sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana katsiran siyam. Dahulu Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah seorang yang banyak berpuasa. Ini yang diinginkan dari hadis. Faqala ya Rasulullah, hal asumu fi safar? Qala in syi'ta sum wa in syi'ta aftar. Maka dia pun berkata, "Ya Rasulullah, hal asumu fi safar?" Wahai Rasulullah, apakah saya boleh berpuasa di waktu saya bersafar melakukan perjalanan? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "In syi'ta fasum wa in syi'ta Kalau engkau hendak silakan berpuasa, kalau mau silakan berbuka. Subhanallah, yuhafizuna ala hadhihi ibadah hatta athna safar ma'a mashaqqatihi. Maha suci Allah, mereka dia betul-betul menjaga ibadah ini bahkan dalam saat dia bersafar dan melakukan perjalanan padahal susah melakukannya. Lianna safarahum fi tilkum al-ayyam laysa ka safarina fi hadhihi al-ayyam. Dikarenakan perjalanan safar di hari-hari tersebut berbeda halnya dengan perjalanan safar di hari kita ini. Fa safaruhum kana tahta harri syams wa yakunu 'ala al-aqdam aw 'ala ar-rahilah. Ini dikarenakan safar di mereka di zaman itu di bawah terik matahari dan juga menggunakan kaki atau menggunakan tunggangan. ومع هذا كانوا يحافظون على عبادة الصيام. Bersamaan itu mereka betul-betul menjaga ibadah berpuasa. وهكذا أيها الناس عبد الله ابن الزبير رضوان الله تعالى عليه. Demikian juga wahai segenap manusia keberadaan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. جاء في مسلم أنه لما رآه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما معلقا مصلوبا قتله الحجاج بن يوسف الثقفي. Telah datang dalam sahih Imam Muslim rahimahullah bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat jasad Abdullah bin Zubair disalib. Dia dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. فقال عبد الله بن عمر والله ما علمت صواما قواما مثلك Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pun berkata mengarahkan mengisyaratkan kepada Abdullah bin Zubair yang telah meninggal, "Wallahi ma alimtu sawwaman qawwaman mithlak." Demi Allah saya tidak pernah melihat seorang pun yang hebat berpuasa lagi melaksanakan salat malam semisal denganmu. الشاهد أنه وصفه بأنه كان صواما كثير الصيام Syahid dari hadis tersebut bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa ciri Abdullah bin Umar adalah seorang yang banyak berpuasa, banyak melaksanakan salat malam. وعند الإمام الترمذي عن أم المؤمنين عائشة قالت في علي بن أبي طالب ما علمت أحدا أكثر صياما منه كان صواما قواما Dalam sahih dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu demi Allah saya tidaklah mengetahui seorang pun yang paling banyak puasa dan salat malamnya dibandingkan Ali. وجاء في وصف أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما أنها كانت صوامة قوامة Dan juga telah datang penyebutan biografi Habsah binti Umar Ibn al Khattab radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau adalah seorang yang banyak berpuasa, banyak melaksanakan salat malam. Wa fi sahihain an وفي الصحيحين عن أنس لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال متى الساعة lahu an-nabiy alaihi salatu wasalam ma أعددت laha? maka dalam sahih Bukhari sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya tentang kapankah hari kiamat itu akan bertegak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ma a'dattalaha? Apa yang engkau persiapkan untuk ter munculnya atau tegaknya hari kiamat tersebut?" فماذا قال الرجل قال يا رسول الله والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله Maka apakah kiranya jawaban pria tersebut? Dia mengatakan, Wallahi ya Rasulullah ma'a'datulaha min kathiri siyamin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah wahai Rasulullah saya tidak mempersiapkan saya tidak memiliki persiapan apabila hari kiamat itu tegak banyak puasa banyak salat ataupun banyak sedekah akan tapi saya mencintai Allah dan juga rasulnya faqala anta ma'a man ahbabt maka Nabi mengatakan anta ma'a man ahbabta sesungguhnya engkau akan dibangkitkan bersama siapa yang engkau cintai الشاهد من الحديث قوله ما أعددت لها أنا كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة أي فإن الصحابة يكثرون من الصلاة والصيام والصدقة أما أنا ما أعددت لها ذلك Syahid dari hadis ini adalah ucapan orang tersebut dia mengatakan saya tidak memiliki banyak persiapan baik itu banyak salat puasa ataupun zakat artinya adapun dia tidak banyak melakukan puasa, tidak banyak sholat dan juga sedekah. Berbeda iya. halnya dengan para sahabat, maka mereka adalah orang yang banyak berpuasa, banyak sholat dan juga sedekah. Idzan ayuhan nasu ibadallah. Al-anbiya wal rusul alaihi wassalatu wassalam yataqarrabuna lirrahmani bisiyam. Wahai hamba-hamba Allah, para nabi dan juga para rasul alaihi musallatu wassalam mereka dahulu kala mendekatkan diri-diri mereka kepada Ar-Rahman dengan berpuasa. As-sahabatul kiram yajtahidun fi ibadat siyam. Para sahabat yang mulia mereka bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah puasa. Alu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yahrisuna ala siyam. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersungguh-sungguh untuk berpuasa. Kadzalika salafus salih wa a'immatud din kanu yahrisuna ala ibadati siyam. Demikian juga para a'immah tokoh-tokoh agama ini dan juga para ulama a'immah mereka adalah orang-orang yang giat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah puasa. ja'a fi katsirin min tarajimihim annahu kana sawwaman qawwama. Dan telah banyak datang dalam biografi kebanyakan dari mereka disebutkan bahwa mereka adalah orang yang banyak berpuasa, banyak melakukan salat malam. وجاء في بعض تراجم أحدهم أنه كان عند الموت يبكي فقيل له ما الذي يبكيك Dan datang dari dalam sebagian biografi salah seorang salaf bahwa tatkala telah datang waktu meninggalnya, wafatnya, dia pun menangis. Dikatakan, apakah yang menyebabkan engkau menangis? فقال والله لا أبكي على دنيا فانية وزائلة ولكني أبكي على ظمأ الهواجر Maka dia pun menjawab, demi Allah, saya tidaklah menangis dikarenakan akan meninggalkan dunia kenikmatan yang sirna dan juga akan hilang. Akan tapi saya menangis dikarenakan saya telah akan meninggalkan kehausan. أي أبكي على تلك الأيام التي كنت أصومها في الدنيا أتمنى أن تزداد حتى أزداد من عبادة الصيام Artinya bahwa dia menangis dikarenakan dia akan meninggalkan hari-hari berpuasanya. dia sangatlah mengharapkan seandainya umurnya masih panjang sehingga, sehingga dia masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Fa'ina anta ayuhal muslim min ibadat siyam? Maka di manakah keberadaan wahai seorang muslim dari ibadah berpuasa? Wa aina anti ayyatuhal muslimah min qurbati as-siyam? Dan di manakah engkau wahai seorang wanita yang berislam dari peribadatan kurbah berpuasa? Aina nahnu min syi'ari al-abrar? Di manakah keberadaan kita dari ciri khas orang-orang yang baik? أين نحن من هذه القربة العظيمة Di manakah keberadaan kita dari kurbah yang agung ini? أين نحن من هذه السنة الجليلة Di manakah keberadaan kita terhadap sunnah yang agung mulia ini? أين نحن من التنافس في الخيرات والمسابقة إلى باب الريان Di manakah kita dari mereka orang-orang yang berlomba-lomba dan juga bersegera untuk bisa mencapai pintu rayyan? قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى إذا لم تستطع الصيام صيام النافلة ولا القيام قيام النافلة فاعلم أنك مكبل مربوط مقيد كبلتك معاصيك عن طاعة الرحمن Berkata Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu rahimahullah, "Idza lam tastati' siyam wala qiyam, apabila engkau tidak mampu untuk banyak berpuasa ataupun melaksanakan salat malam yaitu puasa sunnah, salat malam yang nafilah tambahan. Fa'alam anna kamu kabbal maka ketahuilah sesungguhnya engkau adalah seorang yang terbelenggu. kabbalakka ma'siyaka wa dhunubak. Wa dhunubak, sesungguhnya engkau dibelenggu oleh maksiat dan juga dosamu. Idzan falnahdhar barakallahu fikum min al-ghaflah Maka hendaknya kita berhati-hati barakallahu fikum dari kelalaian. ولنجتهد ونستدرك الأمر في هذه الطاعة والعبادة Hendaknya kita bersungguh-sungguh dan berusaha untuk bisa mendapatkan perkara ini berupa ibadah dan juga puasa tersebut. ونحن مقبلون على هذا الشهر العظيم على شهر شعبان Dan sesungguhnya kita telah akan memasuki suatu puha- bulan yang agung yaitu bulan Syaban. وكانت سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الإكثار من صيام شعبان Dan di antara sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Syaban. فمن استطاع أن يصومه كله إلا قليلا فليفعل Maka siapa saja di antara kita yang mampu untuk berpuasa pada bulan Syaban secara menyeluruh kecuali sedikit, silahkan. ومن استطاع أن يصوم كثيرا منه فليفعل Atau siapa saja yang mampu melaksanakan puasa dari kebanyakan bulan Syaban, maka hendaknya dilakukan. ومن استطاع أن يصوم ما تيسر منه فليفعل Dan siapa saja yang mampu untuk berpuasa pada bulan Syaban, apa saja yang dimudahkan, silahkan. لا ينسلخن هذا الشهر الكريم إلا وقد ظفر بعبادة الصيام لكثير من أيامه Janganlah sampai bulan agung ini bergeser ataupun bulan agung ini habis kecuali dia telah berhasil mengumpulkan banyak ibadah berupa puasa. Wafakallahu al-jami'a lima yuhibbu wa yarda. Nutimmu insyaallah ba'da istirahatin.